Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Anas Sambayon sebagai Lastri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Burangrang berselisih dengan adiknya Kinanti mengenai Anting Wulan. Hal mana membuat Kinanti menjadi kecewa dan lari meninggalkan kakangnya, Raden Burangrang. Juga diceritakan, keraguan serta keserba salahan dari Raden Burangrang menghadapi Anting Wulan yang harus ditolongnya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, munculnya Lastri yang berniat membinasakan Anting Wulan. Kau tidak bisa mengganggunya. Walaupun seujung rambut, selama aku masih berada di tempat ini. <laughs> Kau berhasil meraih hati anak muda ini, Nyai. Tetapi sayang sekali, aku harus membunuhmu. Aku tetap harus membunuhmu. Hiap! Menyingkirlah kau anak muda. Tidak, aku tidak akan menyingkir wanita jahat. Jika begitu, mampuslah kau lebih dahulu. Hiap! hei. Ya. Hiap! Ah. Ah. pukulannya. Pukulannya hebat sekali. Aku aku harus dapat mencegah niatnya membunuh wanita itu. Hup. Kuda-kudamu sudah mulai goyah. Tetapi kau masih saja bersikap pahlawan anak muda? Iya. Siluman jahat. Akulah lawanmu. Aku harus segera memusnahkan anak muda ini. Hiya! Hiya! Dua pukulan sakti saling bertumbukan, hal mana membuat tubuh mereka terlempar jauh. Prabu Purbaya terlempar dua tombak, berdiri sambil mengusap dadanya yang terasa sesak. Sementara itu, Lastri melayang hingga lebih dari tiga tombak jatuh di belukar yang gelap. Ayo, Kepung cepat! Jangan biarkan siluman itu lolos! Dinda Cempaka, kakek Sukayana benar. Siluman itu dahulu. Hop! Prabu Purbaya bersama dengan Cempaka kemudian melesat ke arah semak belukar yang gelap. Tetapi tiba-tiba saja sebuah serangan secara tiba-tiba menghadangnya. Untuk itu terpaksa keduanya melenting cepat menghindari serangan itu. Hup! Kejar! Iblis itu lari ke arah selatan. Hup! Ayo Dina Cempaka. Kita harus mengejar dahulu siluman jahat itu dan segera kembali kemari. Lihatlah itu. Bukankah di sini ada Raden Burangrang? Mari. Hup! Tidak ada pilihan lain bagi Cempaka kecuali mengejar Lastri, menyusul begawan Sukayana yang telah lebih dulu melesat ke arah selatan. Dan beberapa saat kemudian, suasana di seputar api unggun yang telah berceceran menjadi sunyi kembali. Apa yang akan kau lakukan, Nyai? Anak muda, to tolonglah aku. Uh, tinggalkanlah api unggun itu. Uh, bawalah aku menjauhi tempat ini. Cepat, cepat anak muda. Hei, mengapa bisa begitu? Oh, kau tidak perlu khawatir. Wanita jahat itu tidak akan berani mengganggu lagi. Guruku dan pasangan suami istri yang perkasa itu ada bersama kita. Aku, aku mohon padamu anak muda. Bawalah aku meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Cepat, anak muda. Uh, tapi, uh, guruku yang Pegawan memerintahkan aku untuk menunggu di tempat ini. Tolonglah, bawalah aku menjauhi tempat ini. Dan setelah itu, kau boleh kembali lagi kemari. Lalu engkau sendiri bagaimana, Nyai? Sudahlah, jangan banyak bertanya dahulu. Aku mohon, Bawalah aku menjauhi tempat ini Sejauh-jauhnya di tempat yang tersembunyi ah, Baik Baiklah Tetapi Aku Aku harus memondongmu kembali Nyai Iya Lakukanlah cepat anak muda uh, Baik Kemudian Raden Burangrang melesat meninggalkan tempat tersebut sambil memondong tubuh Anting Wulan. Anting Wulan yang merebahkan kepalanya di pundak pemuda itu dapat merasakan detak jantung yang seakan-akan saling berlomba dengan ilmu lari cepatnya. Dan ketika Anting Wulan mendengar gigi pemuda itu bergemeretak keras, ia menoleh memandang wajah pemuda itu. Gila, Kenapa engkau lari sambil memejamkan mata? Maaf. Kau bisa masuk jurang anak muda. Ah, jangan berhenti di sini. Lebih jauh lagi. Iya. baik. Baik, Nyai. Jangan kau pejamkan matamu lagi. Aku tidak mau masuk jurang atau tertumbuk batu karang. Iya, tadi tadi aku hanya memejamkan mataku sesaat, Nyai. Iya, sesaat pun akan sangat berbahaya. Iya, iya, Nyai. cukup jauh dari tempat tadi. Ma, eh, turunkan aku. Mengapa engkau jadi bengong seperti ini? Baik, baik. Oh, terima kasih anak muda. Ada. Oh, oh, maaf. Aku, aku belum membantumu untuk meringankan rasa sakitmu. Uh, <laughs> marilah. Oh. <laughs> sendiri saat ini juga cukup memprihatinkan. Kau perhatikanlah dulu keadaan tubuhmu. Uh, tidak, Nyai. Aku sudah berjanji akan membantu menyembuhkan luka dalammu. Uh, marilah. Kau tidak akan dapat melakukannya, anak muda. Iya, kau benar. Kekuatanku tidak dapat kusalurkan dengan sebaik-baiknya. Aduh memaksakan diri untuk berlari memondongku sejauh ini dalam keadaan terluka. Periksa keadaan dan pulihkan segera. Setelah itu, kau boleh kembali lagi. Ya, baik, Nyai. burangrang berusaha memulihkan kekuatannya. Anting Wulan berusaha untuk duduk bersila, mencoba untuk memulihkan kekuatannya pula. Tetapi ketika rasa sakit yang teramat hebat menyerangnya kembali, ia menghentikan tindakannya dan kemudian bersandar di batang sebuah pohon besar sambil memandang ke arah Raden Burangrang yang tengah tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, malam menjadi kian larut. Satu-satunya harapanku untuk lari menjauhi Prabu Purpaya dan Cempaka. Lari menjauhi mereka yang sangat aku sekali. Pastilah mereka sangat menyesalkan tindakanku. Ya, sudah terlalu jauh yang aku lakukan. Aku telah mengecewakan kakang Saka suamiku. Aku malu bertemu dengan mereka. Juga kakang Sita Keling, adik Sariti, Bahkan junjunganku Prabu Sanjaya pun mengerti sikapku di Kutai Raya. Aku mengamuk angkara, membunuhi para panglima, penduduk, dan para prajurit kota. Benar-benar perbuatanku sudah tak termaafkan lagi. Aku, aku akan mengasingkan diri, menuntut ilmu lebih jauh lagi, untuk mencoba menghentikan keangkara murkaan Lastri yang telah dikuasai oleh nenek Ranggis, siluman ular dari lereng Merapi. Dan setelah itu, aku aku akan menghabiskan nyawaku ini yang telah menodai nama suci Kualara padepokan Eyang Resi Wanayasa yang telah membesarkan aku juga Eyang kalimat yang merupakan kakek buyutku sendiri mati karena ulahku Aku harus segera sembuh Aku akan membawa anakku kaya untuk mengasingkan diri dan menuntut ilmu lebih jauh lagi. Nyai, Nyai. Oh, engkau, engkau sudah berhasil memulihkan tenagamu. Uh, sudah, Nyai. Ah, lalu, sekarang apa yang harus saya lakukan, Nyai? Terserah padamu, anak muda. Jika kau masih mau meluangkan waktumu, dan jika memang kau sudi, aku mohon, A aku... Iya, Nyai. Apa itu? Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Aku mohon, kau mau menolongku. Menyembuhkan luka dalamku. Oh, iya, iya, Nyai. Aku... Aku memang akan menolongmu. Marilah cepat. karena aku... Aku harus segera kembali. Mari, mari, Nyai. Ah. Aku aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Dadaku yang sakit bahkan menjadi semakin kaku bila aku gerakkan. Oh, kau. Ah, tolonglah aku anak muda. Uh, baik, baik Nyai. Dengan tangan yang gemetar, Raden Burangrang mulai menggeser tubuh Anting Wulan. Dan kemudian ia mencoba memusatkan pikirannya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dan beberapa saat kemudian... aku menjadi berdebar-debar seperti ini? Oh, lembut wajah wanita ini benar-benar telah menggoda hatiku. Membuat membuat aku tidak dapat bernapas dengan tenang. Raden Burangrang yang telah terpikat habis-habisan oleh anting wulan tidak dapat memusatkan pikirannya dengan baik sehingga penyaluran tenaga saktinya pun mengalami hambatan. Tenaga saktinya menerjang ke sana kemari, hal mana membuat Anting Wulan semakin menderita. Sudah. Oh, celaka. Apa apa yang telah terjadi? Oh, celaka. Aku telah mencelakakannya. Nyai, Nyai, Nyai. Oh, anak bodoh. Bodoh, mata keranjang. Ah, ah. Aku harus menolongnya. Cukup. Cukup sudah kebodohanmu, Purangera. Oh, jangan khawatir, Nyai. Aku akan menolongmu. Aku tidak akan membiarkan engkau celaka. Oh. Kemudian dengan cekatan dan dengan penuh kecemasan, Raden Burangrang membuka sebagian baju atas anting Wulan dan menyedarkannya dengan mengurut bagian pundak hingga ke sekitar pinggangnya. Aku harus membesarkan api unggun itu biar aku dapat melihat dengan jelas keadaannya. Oh, Dewata yang agung, tolonglah, tolonglah, selamatkan nyawa wanita ini. Aku, aku bukanlah pembunuh. Ia menempelkan kedua telapak tangannya di punggung anting Wulan yang terbuka. Aku tidak boleh berlaku gila dan bodoh lagi. Aku tidak mau membunuhnya. Kemudian, Raden Burangrang menyalurkan tenaga saktinya Sementara itu malam telah sampai pada akhirnya. Di ufuk timur, matahari mulai menampakkan anak cahayanya yang kemerah-merahan. Raden Burangrang terlihat masih saja memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalam antingulan sampai ketika hari mulai nampak terang. Oh, eh, terima kasih yang jaga Dewa Betara. Aku, aku sudah dapat merasakan aliran darah wanita ini demikian lancarnya oh agaknya luka dalamnya sudah banyak berkurang sakitnya. terbuka pakaian bagian atasnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.